spesial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ketujuh ini menampilkan Suryadin Tanjung sebagai Jana Dusta, Ashari sebagai Kegembang, Rifki sebagai Kitambirang, Lanti sebagai Laksmi, Wenda Lubi sebagai Gohrupa, Chandra sebagai Kipak Sapati, Eri Krisnadi sebagai Kitahim, Margaret sebagai Candalagati, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Ki Gempang yang tengah menikmati tuak bersama Kitam Baring dan Diptanala. Dan di saat ketiganya tengah meneguk tuak itu, tiba-tiba pintu ruangan depan itu diketuk seseorang. Pintu pun terbuka lebar, lalu muncullah Jana Dusta. Uh, maaf Ki Gempang. Saya telah mengganggu istirahat Ki Gempang. Ada apa, Jana Dusta? Anu Ki Gempang, saya membawa anak Kitarmat. Kitarmat tidak mau lagi bayar pajak tanahnya pada kita. Dan saya lihat anaknya cukup cantik. Maka anak Kitarmat itu pun saya bawa kemari. Hmm. Coba kau suruh masuk anak itu kemari. Baik, Ki Gempang. Kitambirang dan kau Diptanalah. Silakan keluar dan mulailah dengan tugas kalian. Aku ingin menyelesaikan masalahku yang satu ini. Iya, iya Ki Kembang. Silakan. Ayo, di tanahlah. Ayo masuk, cepat. Tidak. Jangan coba-coba membangkang. Di ruang ini kau tidak bisa bertingkah macam-macam. Ayo masuk. Lepaskan aku. Hah? Ah. Kenapa aku harus dibawa kemari? Kalian manusia-manusia biadab. Ya, Lepaskan. Keparat. Ayo masuk. Jangan sampai aku berbuat kasar lagi padamu. Sambil mendekap pipinya yang merah akibat tamparan jana dusta, wanita itu pun melangkah masuk ke dalam ruangan depan rumah Ki Gempang. Wanita ini menatap liar ke arah laki-laki setengah tua yang berada di hadapannya. Ki Gempang tersenyum sambil bangkit dari tempat duduknya. Dana dusta, kau boleh keluar. Biarkanlah wanita ini sendirian di sini. Baik, Ki Gempang. Ah, siapa namamu? <laughs> Biarkan aku pergi dari rumah ini. Aku tidak mau berada di sini. Siapa namamu? <laughs> Lepaskan aku, Tuhan biarkan aku pergi dari rumah ini. Aku tidak mau diperlakukan semena-mena seperti ini. Kalian tidak berhak menguasai desa ini. Eh, aku bilang siapa namamu? Kau tidak berhak bicara apa-apa di rumahku ini. Kecuali jika aku bertanya padamu. Hmm? Nah, jawab. Siapa namamu? Ayo! Ya Tuhan. Saya akan menjawab. Tapi lepaskan dulu cengkraman tangan tuan ini. Ayo. Aku, Laksmi tuan. nah, <laughs> begitu. Begitu kan baik. Ah ya, ulangi lagi siapa namamu itu. Hmm? Laksmi tuan. Hmm. <laughs> Ya, bagus sekali. Laksmi artinya keindahan. Ya, sebuah nama yang bagus dan cocok sesuai dengan orangnya. Cantik dan manis. <laughs> eh, aku suka kau berada di rumahku, Laksmi. Kau tahu apa sebabnya kau dibawa kemari? Saya saya tidak tahu Tuan Gempa. Eh, tidak mungkin kalau kau tidak tahu. Tapi ya, baiklah. Sekarang aku mau tanya lagi. Siapa penguasa di desa ini? Hah? Ayo. Ada satu pun orang yang menguasai desa ini, Tuan. Desa ini bukan kepunyaan siapa-siapa. Kecuali kepunyaan warga desa ini sendiri. Goblok, goblok. Eh, jangan berpura-pura tidak tahu kau Laksmi ya. Yang berkuasa di desa ini adalah aku. Aku Tuan Gempang. Kalau kau mengatakan desa ini bukan punya siapa-siapa, itu goblok, goblok sekali. Hah? Laksmi, akulah yang berkuasa di sini. Sudah cukup banyak uang yang kukeluarkan demi kalian. Kalau tidak ada aku, huh? maka sawah-sawah kalian akan kering. Padi-padi tidak akan menguning. Dan ternak-ternak tidak ada yang hidup. Hmm? Semua keadaan desa di sini maju dan kalian warga desa bisa makan lantaran aku. Aku yang berjuang membantu memakmurkan kehidupan desa Tamyang ini. Wajarkan kalau aku meminta pamrih dari kalian dan meminta pajak pada kalian. Hah? Kesalahanmu sehingga kau dibawa ke rumahku oleh anak buahku itu. Karena orang tuamu tidak mau membayar pajak padaku. Aku rugi Lasmi. Dan kerugianku bisa menjadi besar kalau orang itu tidak mau membayar sama sekali. Hah? Huh. Tapi aku masih bisa berbaik hati padamu. Asal kau mau menuruti kata-kataku. Apa yang harus kulakukan untukmu? <laughs> ah, mudah saja, mudah saja. Aku hanya butuh pelayananmu yang lembut dan tidak menyangkal sama sekali. Kalau aku tidak mau. Wah, bahaya itu Laksmi. Orang tuamu telah merugikan aku. Hutangnya cukup bertumpuk. Sekarang, kalau kau tidak mau menuruti segala uh, kemauanku, itu artinya kau akan kuhukum sesuai dengan hukum yang telah kubuat. Kau paham itu? Hmm? Kenapa kau jadi bersikap kejam pada kami, Tuhan Kempang? Kau bertindak seenakmu saja. Desa ini seolah-olah menjadi milikmu. Kau tidak berhak menguasai desa ini. Kau hanya orang asing. Tutup mulutmu, eh? eh sudah aku katakan dari tadi bahwa kau tidak berhak bicara apa-apa jika berada di rumahku. Masih saja bicara melantur. Ah, mau kau turuti kemauanku atau tidak? Atau kau akan lebih menderita jika ayahmu ku bawa kemari lantas ku siksa? Eh? Jangan, Tuan Gempang. Ayahku sudah tua. Kau tidak boleh menganiaya ayahku. Oh, kasihanilah orang tuaku, Tuan Kempang. Nah, kalau kau merasa kasihan dengan ayahmu itu, turutilah keinginanku. Kau tidak akan kusakiti. Aku justru akan memberikan kesenangan-kesenangan yang berarti padamu. Mau kan? Oh, ayah. Ah, kau tidak perlu menangis. Ayo, hapuslah air matamu itu. Kita bisa bicara di kamarku. Ah, ayo Lakmi. Akhirnya dengan hati yang hancur dan pedih, Laksmi melangkah gontai bersama Ki Gempang masuk ke dalam kamar tidurnya. Kadis itu sekarang tidak bisa berkata apa-apa dalam cengkraman penguasa desa Tamyang ini. Goh rupa bersama anak-anak buahnya dan juga dua orang tukang pukul bayaran Ki Kempang telah mendekati kedai Kitahim. Huh? Huh? Di kedai inikah wanita itu berada Ki Sapati? Ayo kita turun. Huh? Huh? Yang lain tunggu di sini sambil menunggu perintah dariku. Setelah memberi perintah pada kawan-kawannya, Goh Rupa dan Kipak Sapati pun melangkah masuk ke dalam kedai. Suasana kedai itu memang sepi sejak tadi pagi. Tiga orang desa yang berada di kedai itu melihat kehadiran Gohrupa segera beranjak tanpa berkata apa-apa. Mata Gohrupa menyapu isi kedai itu sebelum mendekati si bapak tua yang mengkeret ketakutan. Ah, kelihatannya dia sudah tidak berada di kedai ini, Kipak Sapati. Lebih baik kutanyakan kepada si pemilik kedai ini saja. Kitahim, kemana wanita yang semalam itu? Oh, anu, dia baru saja keluar. Hmm. Oh, saya, saya tidak tahu dia kemana. Bicara yang jujur, Kitahim. Jangan sampai aku mengobrak-abrik isi kedai ini. Iya, hmm? jangan, Tuan. Saya sungguh-sungguh tidak tahu untuk apa saya berdusta pada Tuan Gorupa. Keparat! Oh, oh, eh, apakah dia nanti akan datang kemari lagi? Hah? Itu... Hah? Itu juga saya tidak tahu, Tuan Gorupa. Dia dia tidak bicara apa-apa sama sekali pada saya. Sungguh. <laughs> Oh. Baik. Oh. Sekarang aku mau tanya lagi dan aku harap kau bisa menjawabnya. Huh? Siapa oh. nama wanita itu? Oh. Hmm? Uh, kalau hmm? tidak salah, dia bilang ketika mau pergi dia mengaku bernama Anting Wulan. Iya, iya, Anting Wulan. <laughs> Bagus. Terima kasih. Dan sekarang kau harus ikut aku untuk bertanggung jawab pada Ki Gempang majikanku. Hmm? Jangan Tuhan, bukankah semalam sudah saya katakan bahwa saya akan bertanggung jawab atas hutang-hutang saya? Itu oh. tidak cukup kalau hanya bicara pada. Jangan. Oh. Dan lagi semalam kau dilindungi oleh wanita keparat itu. Oh. Ayo sekarang, oh, kau harus menghadapi Ki Gempang. J jangan Tuhan kau rupa. saya sungguh-sungguh belum punya uang untuk mengganti hutang saya. Oh, Berilah saya kesempatan dalam tiga hari ini saya pasti bisa membayarnya. Eh, kau oh. bisa bicara pada Ki Gempang. Ayo, jangan sampai aku berbuat kasar padamu. Tunggu, Gorupa. Kenapa kita harus membawa orang ini? Bukankah kedatangan kita kemari <laughs> hanya untuk mencari wanita itu? Benar. Tapi wanita itu kan sudah tidak ada. Orang ini juga mempunyai salah pada Ki Gempang. Sudah beberapa pekan ini dia tidak membayar hutangnya. Kita harus membawa dia untuk mempertanggungjawabkan hutang-hutangnya pada majikan kita. <laughs> Sudahlah, ini urusan dia pada Ki Gempang. Ayo kita him. Oh, tunggu dulu sebentar, Tuhan. Saya harus menutup kedai saya dulu. Ah, sudahlah. Oh. Biarkan kedai ini terbuka. Oh, Kau jangan membuang-buang waktu. Ayo, ayo. Kitahim benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akhirnya menuruti perintah Kuhrupa Tangan Kitahim sekarang diikat dengan seutas tali panjang dan setelah itu ia berjalan bersama kuda anak-anak buahnya Ki Gempang. Orang tua pemilik kedai itu jalan terhuyung-huyung mengikuti langkah kuda. Terkadang ia tersandung batu dan terkadang tersentak hentakan langkah kuda. Teringat bercucuran mengguyur tubuhnya, dan ketika langkah kuda itu belum jauh menapak, tiba-tiba dari arah samping berkelebatlah sesosok bayangan sambil membabat tali yang mengikat Kitahim. Kenapa kau berbuat seenaknya pada orang tua yang lemah itu, ha? Siapa kau? <laughs> Apa perlunya kau mengetahui siapa aku? Cepat, lepaskan orang tua itu. Keparat! Rupanya di desa Tamyang ini telah bermunculan wanita-wanita jalang yang sok tahu. Oh, kau rupa. Inikah wanita yang kita cari itu? Bukan Kipak Sapati. Aku sendiri tidak tahu siapa wanita ini. Hah? Benar-benar Edan. Rupanya kekuasaan Ki Gempang mulai banyak yang merongrong. cepat lepaskan orang tua lemah itu, kataku. Kau tidak perlu turut campur, Nona. Ini urusan kami. Apapun yang akan kami lakukan, kau tidak berhak turut campur. Sebaiknya, kaulah yang menyingkir dari sini. Sayang sekali kalau kulitmu yang mulus itu kalau robek oleh krisku ini. Cih! Begundal-begundal bangsat! Kau pikir aku takut dengan kata-katamu, ha? Candala Gati bukanlah manusia pengecut seperti majikan kalian. Ayolah, cabutlah kerismu itu ke sana. Serbulah aku beramai-ramai. Aku tidak takut pada kalian semua. Orang ajar. Rupanya kau ingin pamer kehebatan di hadapanku. Ah, baik. Kau rupa. Dan kalian yang lainnya. Lebih baik kalian diam saja semua. Aku mau tahu apa kehebatan yang diandalkan wanita ini? Ayo, Candalagati. Mari kita bertarung. Jangan terlalu banyak mulut. Turunlah dari kudamu. Aku sudah siap menantangmu. Wanita sombong. Hup. Iya. Pantas saja wanita ini berani bicara besar. Iya. Rupanya dia mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan. Tapi kalau kulihat dari gerakannya, Kipak Sapati lebih unggul sedikit darinya. Oh, Candala Gati. Siapa wanita yang bernama Candala Gati ini? Sepertinya dia pernah mengenal Ki Gempang. Oh, benar-benar membingungkan suasana akhir-akhir ini. Sudah dua orang wanita berkepandaian tinggi datang ke desa Tamyang ini. Ranting Bulan. Kalau memang keduanya masih berteman, artinya mereka memang mempunyai tujuan yang sama. Oh, aku harus segera melaporkan hal ini secepatnya kepada Ki Gempang. Tapi, ah, biarlah kulihat dulu perkelahian itu. Apakah Ki Paksapati mampu merobohkan wanita yang bernama Candalagati ini? dengan sengitnya. Candalagati menyerang dengan pukulannya secara beruntun. Kipak Sapati sedikit terdesak, dan akhirnya ia pun mencabut kerisnya. Nah, saudara pendengar, mampukah wanita yang bernama Candalagati ini melawan Kipak Sapati? Dan siapakah Candalagati itu sebenarnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.